ini terdapat dalam Al-Qur'anul Karim. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma Muhammadun illa rasul." Tidaklah Muhammad itu melainkan beliau adalah seorang rasul. "Wa ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum." Tidaklah Muhammad itu ayah salah seorang di antara kalian. Demikian pula Ahmad Ahmad disebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim dan disebutkan dalam kitab-kitab sebelumnya disebutkan dalam Injil Mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad yang akan menyampaikan kabar gembira yaitu Isa bin Maryam alaihi salam yang akan menyampaikan kabar gembira akan datangnya rasul yang bernama Ahmad yang diutus setelah Isa alaihissalam dan pemberitaan tentang munculnya Rasulullah alaihissalam itu telah disebutkan dalam kitab-kitab samawi sebelumnya dalam kitab Injil dalam Taurat sehingga mereka ahlul kitab sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka telah menantikan munculnya beliau alaihi salatu wassalam namun setelah beliau muncul dan beliau diutus Allah Subhanahu wa taala, kafara man kafara minhum. Maka menjadi kafirlah di antara mereka ahlul kitab baghyan wa hasada. Wal Mahi di antara nama beliau adalah Al Mahi. Al Mahi yang artinya yang menghapus. Alladhi yumha bihil kufur. Beliau disebut sebagai al-mahi karena dengan diutusnya beliau maka dihapuskanlah kekufuran. Kesyirikan. Dihinakannya kesyirikan dan dimuliakannya agama Allah Subhanahu wa taala. Wal hashir Demikian pula beliau termasuk di antara nama beliau Al-Hashir. Dan makna dari al-hasyr alladhi yuhsyarun nasu ala aqibaih. Di mana manusia dikumpulkan di padang mahsyar ala aqibaih. Di atas kedua kakinya. Maksudnya diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan pertanda akan tegaknya hari kiamat. Sehingga beliau diutus kepada akhir umat ini. Dan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan pertanda bahwa hari kiamat semakin dekat dan hari kebangkitan itu semakin dekat dan manusia setelah mereka mati lalu mereka pun dikumpulkan di padang mahsyar wal aqibu dan di antara nama beliau adalah Al-Aqib. Dan makna dari Al-Aqib, Alladhi laysa ba'dahu nabi. Yang tidak ada nabi setelahnya. Sebab beliau adalah nabi yang terakhir dan rasul yang terakhir. Yang diutus ke tengah-tengah umat ini. Tidak ada lagi nabi yang diutus setelah Rasulullah alaihi salatu Adapun hadis yang dinisbatkan kepada Rasulullah yang berbunyi la nabiyya ba'di illa yasha Allah, tidak ada nabi setelahku kecuali jika dikehendaki Allah. Ah. Apa? Ngobrol. Berjauhan, berjauhan. Jangan ngobrol, jangan mengeluarkan suara. Nah, ada riwayat yang dinisbahkan yang lafadznya la nabiyya ba'di illa yasha Allah. Tidak ada nabi setelahku kecuali jika dikehendaki Allah. Hadis palsu, tidak ada asalnya. Dan hadis ini dijadikan dalil oleh sebagian mereka yang mengaku sebagai nabi. Ibnu Arabi Demikian pula kelompok Al-Ahmadiyah. Di antara alasan mereka bahwa Mirza Ghulam Ahmad itu adalah seorang nabi berdasarkan hadis palsu ini. Nah, dan siapa saja yang mengaku sebagai nabi setelah diutusnya Rasulullah SAW maka dia dajjal, kadzab. Dan Rasulullah alaihi wasallam telah mengabarkan tentang hal itu. لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول الله Tidak akan tegak hari kiamat sampai munculnya 30 orang para pendusta, dajjal. Kurang lebih 30 orang mereka semua mengaku bahwa mereka adalah utusan Allah. Mereka adalah Rasulullah, mereka adalah nabi. Dan mereka adalah kadzabun, para dajjal. Yang muncul setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan nama ini Al-Hashir, Al-Mahi, Al-Aqib diriwayatkan dari hadis-hadis yang sahih. Di antaranya adalah hadis Jubair bin Mut'im yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Demikian pula penyebutan al-hasyir yang disebutkan dalam riwayat al-Imam Muslim dari hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu wal muqaffi al muqaffi dan makna al muqaffi kurang lebih bermakna al aqib yaitu nabi yang diutus di penghujung ya penghujung dunia ini. Dalam artian diutusnya beliau merupakan pertanda akan ditegakkannya hari kiamat. Nah, maka beliaulah yang diutus yang terakhir yang tidak ada lagi setelahnya Rasul dan Nabi. Wa Nabiur Rahmah dan beliau adalah Nabi Rahmah. Nabi yang membawa kasih sayang, yang membawa rahmat yang mendatangkan kebahagiaan dan kesejahteraan dalam kehidupan dunia dan akhirah. Allah Jalla wa'ala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan Kami tidaklah mengutusmu kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Oleh karena itu apa yang beliau bawa alaihi salatu wassalam adalah dinur rahmah. Agama yang membawa rahmat agama yang menyebarkan kasih sayang, agama yang mengajak kepada kemuliaan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Siapa yang berpegang kepadanya maka dialah yang akan mendapatkan keselamatan. Siapa yang meninggalkannya, berpaling darinya, maka yang dia rasakan adalah al-halak, kebinasaan dan kesengsaraan. Wa nabiyyu taubah dan beliau adalah Nabi Taubah. Nabi Taubat. Berselisih para ulama dalam menjelaskan Nabi Taubah ini. Ada sebagian yang mengatakan bahwa beliau disebut sebagai Nabi Taubah disebabkan karena diutusnya beliau maka Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu taubat bagi mereka yang hendak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah sebelumnya, sebelum diutusnya Rasulullah alaihi wasallam, hukum pada ahlul kitab siapa di antara mereka yang berbuat kesalahan, yang berbuat dosa, maka hukumannya adalah mereka membunuh diri diri mereka. Itulah penebus dosanya. Mereka membunuh diri diri mereka namun setelah datangnya Rasulullah SAW yang demikian tidak diperbolehkan. Masih dibuka kesempatan. Qul ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an. Katakanlah kepada orang-orang mereka telah melampaui batas dalam perbuatan dosa. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa hamba itu seluruhnya. Apabila dia bertobat kepadanya sebelum dia mendatangi ajalnya. Ada sebagian para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan at-taubah di sini adalah ar-ruju' sebab asal makna dari taba yakni raja'a yaitu kembali. Dan yang dimaksud di sini adalah kembali dari kekufuran menuju kepada Islam dan iman. Maka Nabi Taubah maknanya adalah Nabi yang membawa ad-din yang mengeluarkan manusia dari kekufuran lalu mengembalikan mereka kepada iman, Islam dan keselamatan. Sebagian lagi mengatakan bahwa beliau disebut Nabi Taubah disebabkan karena beliau adalah seorang nabi alaihi salatu wassalam yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala beristighfar memohon ampun kepadanya ya ayuhan nas tubu ila Allah wastaghfiruh fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah wahai sekalian manusia bertobatlah kalian kepada Allah beristighfar sesungguhnya aku bertobat beristighfar dalam sehari 100 kali dalam riwayat yang lain aktsara min 70 marrah lebih dari 70 kali wa nabiyul malhamah dan beliau adalah nabi malhamah Al-malhamah yang dimaksud malhamah adalah al-harb, peperangan. Jadi Nabiul Malhamah maknanya adalah Nabiul Harb. Nabi yang membawa peperangan. Dan beliau disebut sebagai Nabiul Malhamah disebabkan karena semangatnya beliau untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ma'asyiral ikhwah rahimakumullah tidak ada pertentangan antara penyebutan Nabiul Rahmah dan Nabiul Malhamah. Beliau adalah nabi yang membawa rahmat dan beliau adalah nabi malhamah yang berjihad dengan tujuan menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Namun jangan difahami bahwa Islam adalah din irhab seperti yang difahami oleh sebagian mereka. Difahami oleh musuh-musuh Islam dan difahami oleh mereka yang tidak mengerti tentang hakikat Islam menyangka bahwa Islam itu adalah agama teror yang berpegang teguh dengan Islam maka dia akan menjadi seorang teroris dan ini batil min abtalil butlan dalam sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya senantiasa menabarkan rahmat dan kasih sayang. Beliau berdakwah dengan penuh kesabaran. Beliau tidak menteror, bahkan beliau yang diteror oleh kaum musyrikin. Beliau yang diboikot. Beliau yang disakiti. Bersama dengan para sahabatnya yang menyebabkan beliau berhijrah. Meninggalkan Makkah. Menuju Habasyah. Lalu kemudian berhijrah menuju Al-Madinatun Nabawiyah. Disebabkan karena kondisi mereka yang tertekan di Makkah. Kesulitan untuk menebalkan Islam yang disertai dengan tindakan-tindakan teror dari kaum musyrikin pada masa itu. Maka mereka berhijrah. Meskipun mereka harus meninggalkan kampung halaman yang mereka cintai, Makkah. Dan meskipun mereka harus meninggalkan harta-harta mereka. Disebabkan karena mereka mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Hah, Naam. Lalu kemudian setelah itu ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pertolongannya kepada Rasulullah alaihi dan para sahabat dan mereka memiliki kekuatan maka mereka pun diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membela diri mereka. Ya. Izinkan. Udhina lilladzina yuqataluna bi'annahum zulimu. Telah diizinkan bagi orang-orang mereka diperangi karena mereka terzalimi. Maka mereka pun membela diri-diri mereka. Sehingga berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala memerangi orang-orang kafir tentu setelah mengalami sekian tahapan. Tidak serampangan seperti yang disangka oleh mereka, mereka yang mendengung-dengungkan jihad. Namun pada hakikatnya mereka menyebarkan fasad, kerusakan. Tidak mengerti hakikatul jihad. Tidak mengerti ketentuan-ketentuan jihad, kapan jihad diwajibkan. Kapan jihad itu diperintahkan, kapan jihad itu menjadi sesuatu yang dituntut bagi setiap kaum muslimin. Yang terjadi adalah sebaliknya, kebodohan, kejahilan. Menyangka bahwa perampokan itu adalah jihad. Apabila merampok harta yang bahkan mereka pun kaum muslimin mereka menganggap bahwa apa yang mereka rampas itu ghanimah. Harta rampasan perang. Membunuh aparatur keamanan, membunuh polisi, membunuh tentara. Mereka menganggap itu sebagai jihad. Disebabkan karena tentara dan polisi itu dianggap sebagai tohut, Dan tohut itu harus dipelangi. Maka dihalalkan darahnya. Dan begitulah seterusnya menghalalkan intihar, bom bunuh diri, dan yang semisalnya. Dan ini adalah merupakan tindakan-tindakan tahawur, tindakan yang sangat ngawur, jauh dari Islam dan jauh dari hakikat Islam. Yang merugikan kaum muslimin ma'asyarul ikhwah rahimakumullah. Sehingga muncul penggambaran bahwa yang ngaji ujung-ujungnya menjadi teroris. Kalau mempelajari Islam dengan sebenarnya akan menjadi teroris. Bahkan sebagian mereka menganggap bahwa mempelajari Al-Quran akan mengajak seorang menjadi seorang teroris. Hasya wa kalla. Islam tidak demikian. Dan Islam tidak seburuk seperti apa yang disangka oleh mereka. Islam ini agama yang penuh dengan rahmat. Ma'asyarul ikhwa rahimakumullah. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh mereka, mereka yang mengatasnamakan diri mereka sebagai jamaatul jihad. Benar apa yang dikatakan oleh Al-Allamah Al-Wadi'i rahimahullah. Mereka bukan jamaatul jihad. Mereka jamaatul fasad. Yang menyebarkan pemikiran-pemikiran sesat. Usama bin Laden. Aiman al-Zawahiri. Abu Bakar Ba'ashir. Dan orang-orang semisal mereka dari orang-orang yang berpemikiran khawarij pada masa kini menyebarkan teror yang membuat rasa takut di tengah-tengah kaum muslimin. Rasulullah alaihi mengingatkan man yurawwi' musliman falaysa minna. Barang siapa yang mendatangkan rasa takut kepada seorang muslim, maka dia bukan dari umat kami. Dia bukan dari golongan kami. Ini menakut-nakuti satu orang muslim. Gimana kalau menakut-nakuti kaum muslimin? Mereka ketakutan hidup di negeri mereka sendiri. Kenapa? Khawatir. Dengan berbagai macam tindakan-tindakan teror. Ma'asyarul ikhwa rahimakumullah. Hati-hati dengan hal-hal yang seperti ini. Hati-hati pelihara anak-anak kita Jaga mereka agar tidak terjerumus ke dalam pemikiran-pemikiran sesat dari pemikiran kaum khawarij. Pemikiran-pemikiran teroris yang mengatasnamakan Islam dan Islam itu berlepas diri dari mereka. Sekarang ini digencarkan pemikiran-pemikiran tersebut. Terkadang dengan cara membakar semangat-semangat anak muda. Dengan mengatakan bahwa undang-undang negara itu kafir. Maka siapa yang menggunakannya maka dia pun kafir. Dan siapa yang tidak mengkafirkan maka dia pun kafir. Akhirnya sampai kepada tingkatan mengkafirkan kaum muslimin tanpa terasa. Dan sampai kepada tingkatan siapa yang tidak berbaiat pada jamaahnya maka matinya mati jahiliyah lalu dimaknai bahwa yang dimaksud mati jahiliyah adalah mati di atas kekafiran. Lalu kemudian mereka pun melakukan perekrutan. Membuat jamaah-jamaah. Lalu kemudian mengadakan bayat-bayat pada jamaah tersebut. Yang membatalkan bayat mereka kepada penguasa. Lalu kemudian setelah mereka merasa punya kekuatan. Maka mereka pun melakukan pergerakan. Pelatihan-pelatihan teror. Dengan menggunakan senjata yang kemudian mereka pun melakukan aksinya sebagaimana yang telah kita dengarkan ini ma'asyal ikhwarahimakumullah penting sekali kita memelihara anak-anak kita generasi kita jangan sampai mereka terjatuh dalam cengkeraman kaum khawarij kaum teroris yang Islam berlepas diri dari mereka yang para sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an dan para sahabat yang lainnya telah berlepas diri semenjak zaman ketika mereka memisahkan barisan mereka dari barisan Ali bin Abi Thalib dengan mengangkat slogan la hukma illa lillah tidak ada hukum kecuali milik Allah Subhanahu wa taala kata Ali radhiyallahu taala anhu kalimatu haqqin ulida biha batil itu kalimat yang hak tapi yang mereka maksudkan adalah kebatilan. Mereka menyebarkan kebatilan, menghalalkan darah-darah kaum muslimin dengan mengatasnamakan jihad. Hati-hati di sana ada madrasah, sekolah-sekolah yang mengajarkan pemikiran-pemikiran khawarij. Naam. Geruki tidak jauh dari pengkaderan khawarij dan yang semisal mereka dan yang sepemikiran dengan mereka Wajib bagi kaum muslimin untuk berhati-hati sebelum mereka menyesal di hari kemudian. Mereka menelantarkan anak mereka lalu kemudian tiba-tiba tumbuh menjadi seorang yang kelihatannya Masya Allah berpegang kepada Islam mulailah dia memelihara jenggot mulailah dia mengamalkan Islam secara zahir ternyata pemikirannya bukan pemikiran yang sahih Ternyata manhajnya adalah manhaj yang dibangun di atas manhaj khawarij, manhaj Sayyid Qutb yang menyebarkan pemikiran takfir di tengah-tengah kaum muslimin. Hati-hati ma'asyar akhir rahimakumullah. Sehingga memperburuk citra kaum muslimin. Orang jadi ketakutan melihat orang yang berjalan berjenggot dianggap sebagai khawarij. Seorang berjubah dianggap sebagai khawarij. Meskipun saya belum tahu di antara mereka yang ketika melakukan aksinya, ketika melakukan aksi terornya memakai jubah. Nah, biasanya mereka menggunakan cara-cara ribuan, Nanti setelah ketahuan baru pakai jubah. Allahul musta'an. Akhirnya kaum muslim disangka bahwa kalau mereka semakin banyak belajar maka semakin mengarah kepada tindakan terorisme. Seorang kalau sudah mulai melar jenggot dianggap teroris. Tambah lagi kalau dia menikah dengan seorang wanita yang bercadar dianggap teroris dan istrinya teroris. Sehingga kalau tinggal di sebuah kampung dicurigai, ini jangan-jangan pengikutnya Amrazi. Jangan-jangan pengikutnya Abu Bakar Ba'asyir. Jangan-jangan, jangan-jangan. Akhirnya orang curiga. Apa yang menyebabkan munculnya kesyirikan ini? Mereka, kaum Khawarij. Orang-orang yang buruk. Yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kilabu ahli nar, anjing-anjing neraka. Dan mereka pantas untuk mendapatkan julukan seperti ini. Disebabkan karena mereka telah memudaratkan kaum muslimin dan memperburuk citra Islam dengan mengatasnamakan Islam. Maka ma'asyar ini adalah peringatan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Jaga anak-anak kita. Ajari mereka Islam yang sahih. Jadikan mereka sebagai orang-orang yang berpegang teguh dengan Islam yang sahih dengan Al-Qur'anul Karim dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah tidak akan menjadi seorang teroris dan tidak akan berpegang khawarij dan Perlu diingat bahwa Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam berdasarkan pemahaman pendahulu umat ini, salafus salih. Para sahabat radhiyallahu taala anhum, para tabi'in, atba'ut tabi'in yang mereka senantiasa berjalan di atas manhaj Rasulullah Shallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi saya kira sampai di sini insyaallah. Kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu